dan juga golongan ahli dalal yang Nabi katakan kulluhum finnar mereka semua dalam neraka. Maka kita kaum muslimin harus membedakan diri dari mereka. Dan itu merupakan konsekuensi dari jalan yang lurus. Ikhwan bidin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam berkata, "Wa fi suratil An'am min 'indi qawlihi ta'ala وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا dan mereka menjadikan bagi Allah dari apa yang mereka hasilkan dari kebun-kebun mereka dan binatang-binatang ternak mereka mereka jadikan bagian untuk berhala sampai Allah katakan qad khasira mereka telah rugi. Alladzina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin. Yaitu orang-orang yang membunuh anak-anak mereka sendiri safahan karena kebodohan. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wa harramu ma razaqahumullah dan mereka mengharamkan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Unta yang seperti ini, diharamkan untuk disembelih sapi yang seperti itu nggak boleh nggak boleh dimakan kambing yang begini nggak boleh dimakan dan seterusnya mengharamkan apa yang Allah rezekikan pada mereka ila akhir surah sampai akhir surat ini surat al-an'am khitabun ma'a ulai ayat ini seluruhnya sampai akhir surat berbicara tentang jenis manusia ini. Jenis manusia yang musyrikin yang menjadikan bagian dari hasil ternaknya, dari hasil hewan-hewan peliharaannya atau kebun-kebunnya mereka berikan bagian untuk berhala. Walihada yaqulu ta'ala fi adna'iha. Oleh karena itu Allah katakan di tengah-tengah pembicaraan itu saya qulul ladina asyraku law Allah ma asyrakna akan berkata orang-orang musyrik itu kalau saja Allah kehendaki niscaya kami pun gak akan berbuat syirik wala abauna dan tidak pula bapak-bapak kami وَمَا حَرَّمْنَا Dan kita pun gak akan mengharamkan apapun kalau Allah kehendaki. Ini beralasan dengan alasan tak. Kalau Allah kehendaki, kami gak akan berbuat syirik dan kami gak akan memberikan bagian-bagian untuk berhala. tiga Tapi karena Allah kehendaki terjadi. Wa ma'lumun sudah diketahui bersama anna mabda'a hadha tahrim tarkul umur al-mubahah tadayyunan. Sudah diketahui bersama bahwasanya dasar pengharaman perbuatan mereka ini adalah meninggalkan sesuatu yang mubah sebagai tadayyunan al-mubah. Apa hukumnya meninggalkan yang mubah? Boleh kan? Boleh nggak boleh meninggalkan yang mubah? Saya tidak mau makan sapi. Nggak suka. Saya nggak mau makan kambing. Nggak suka. Yang satu lagi beda. Saya nggak mau makan ayam, bebek, gini. Terserah. Silahkan tetapi barakallahu fikum kalau yang mubah ini pada yunan artinya din sebagai agama maka ditanya siapa yang dulu Berbeda dengan orang yang meninggalkan perkara mubah tapi yunan Mabda'u hadat tahrim prinsip dasar pengharamannya adalah tarkul umuril mubahah meninggalkan perkara-perkara mubah dayunan sebagai agama. Ini pembahasan yang kemarin. Hal. Apa lagi? Hah? Nah, sapi yang begini tidak boleh disembelih, kambing yang begini tidak boleh dipotong, kambing yang begini, unta yang begini, nggak boleh. Sehingga mereka dilepas, dikatakan unta Allah, sapi Allah, ini adalah kambing Allah SWT. Tidak boleh diganggu. Apalagi disebut Tadayyunan. Wa aslu hadha tadayyun dan Tadayun yang mereka lakukan itu asalnya adalah tasyabbuh bil kuffar. Asalnya adalah meniru orang-orang kafir. Wa in lam al mutadayyin at walaupun orang yang beragama dengan agama tersebut yang meninggalkan sesuatu yang mubah sebagai tadayyunan, tidak niat meniru tapi akhirnya menyerupai. Kamu meninggalkan ini karena tajayunan mirip dengan Allah Aliran-aliran sesat orang-orang kafir yang memuliakan sapi, yang memuliakan kambing, yang memuliakan binatang-binatang. Barakallahu Wa man tashabbaha fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka maka jelaslah bagimu annaman asli durus dinallah wa syara'ihi buhur kufri wal ma'asi at-tashabbuh bil kafirin kata Syekhul Islam rahimahullah maka jelaslah bagimu bahwa dasar pertama hilangnya agama hilangnya syariat munculnya kekafiran-kekafiran munculnya kemaksiatan-kemaksiatan sebabnya adalah tasyabuh bil kafirin. Sebabnya adalah menyerupai orang kafir. Kama anna min asli kulli khair. Sebagaimana sebaliknya, prinsip dasar dari segala kebaikan adalah muhafazah ala sunnahil anbiya menjaga sunnah-sunnah para nabi. Wa syara'ihi menjaga syariat para nabi. Walihada azuma waqul bid'ah fid din. Oleh karena itu dianggap besar munculnya kebid'ahan dalam agama. Tidak dianggap remeh, dianggap besar. Ikhwan ibn Allah dia menjawab sesuatu dengan alasan ada itu sama dengan apa? Dia. Tapi perbuatan yang akan meninggalkan sesuatu sebagai ibadah kepada Allah. Ada yang diinginkan dari manusia secara dunia tidak. Maka mungkin akan kata bila ada orang kalau mereka sudah dibunuh apalagi manusia tetapi dikatakan azuma sangat besar perbedaan kata ini besar makhluk tidak dirusak agama dirusak Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa in lam yakun fiha tashabbuh bil kuffar yang namanya kebid'ahan. Ajaran baru, cara ibadah baru. Walaupun tidak menyerupai orang-orang kafir, sudah jelek. Bid'ah. Fakaifa idza ijtama'atil wasfaini? Bagaimana kalau ternyata dua sifat tadi ada? Kebid'ahannya ada, tasyabbuhnya juga ada. Tasyabbuh menyerupai orang kafir. Sudah bid'ah menyerupai orang kafir lagi. Padahal bid'ah saja sudah jelek walaupun tidak menyerupai orang kafir. Apalagi sudah bid'ah menyerupai orang kafir pula. Walihada ja'al hajib ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها oleh karena itu dikatakan dalam hadis tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan kecuali akan dicabut satu sunnah yang semisalnya. Tidak diadakan satu kebid'ahan kecuali ada sunnah yang hilang. Semisalnya kalau bid'ahnya besar sunnah yang hilang besar. Bid'ahnya kecil sunnah yang hilang kecil. Sesuai dengan bid'ah yang dikerjakan akan hilang sunnah yang seperti itu. Wa aydan juga dalil yang berikutnya. Kalau diriwayatkan di dalam riwayat Abu Dawud dan sunannya dan juga selain Abu Dawud rahimahullah dikisahkan juga tentang masalah hadis azan. Diusulkan oleh para sahabat dengan usulan-usulan. Nabi menolak usulan-usulan mereka dengan alasan apa? Khawatir tasyabbuh. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan trompet? Trompet itu Yahudi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau lonceng? Lonceng itu kebiasaan Nasrani. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan menyalakan api di tempat tinggi sehingga semua orang bisa melihatnya? Itu adalah majusi. Kebiasaannya orang majusi. Artinya Nabi memperingatkan kaum muslimin agar jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai Nasrani, jangan menyerupai Majusi, jangan menyerupai mereka orang-orang kafir. Ini iktidau siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi jalan yang lurus untuk membedakan diri dari mereka-mereka. Ahlul penduduk neraka atau calon-calon penghuni neraka. Hadis yang secara lengkap dibawakan dari Hashim akhbarana Abu Abu Bishr dari Abi Umar ibni Anas dari umumatin lahu dari beberapa pamannya dari kalangan Ansar Qala ihtamma an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam آله salati للصلاة yajma'u an-nas laha. Nabi bertanya atau mementingkan sesuatu, yaitu salat. Bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk salat? Faqila lahu. Maka dikatakan kepadanya, "Insib rayatan 'inda huduri salat." Angkat bendera atau kibarkan bendera setiap waktu salat. Wa idza ra'awha adina ba'dhuhum ba'dha kalau mereka melihat bendera, mereka akan berkata sebagian pada sebagian yang lain, salah, salah, salah. Falam yu'jibhu. Nabi tidak tertarik. Qala fadzakaru lahu al-qun'u. Kemudian disebutkan al-qun'u. Syabur al-Yahud. Trompetnya Yahudi. Falam yu'jibhu dhalik. Nabi juga tidak tertarik. Beliau berkata, "Huwa min amrin Yahud." Trompet itu kebiasaannya Yahudi. Qala fadzakara lahu naqus. Kemudian disebutkan kepadanya tentang lonceng. Faqala huwa min amrin Nasara, huwa min fi'lin Nasara. Itu dari perbuatan kaum Nasrani. Nabi juga tidak tertarik. Nabi juga tidak tertarik. Fansarafa Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih. Ma fi Kala Qala fa akhbarahu. Maka dikhabarkan kepadanya. Faqala ya Rasulullah. Inni labayna naim wa yaqdan. Ya Rasulullah. Kami. Yani maksudnya Abdullah ibn Zaid. Rahimahullah. Abdullah ibn Zaid mengatakan ya Rasulullah aku antara tidur dengan tidak tidur. Aku memikirkan apa yang kau pikirkan ya Rasulullah tentang memanggil manusia. Id atani atin fa'aranil adzan. Tiba-tiba datang kepadaku seseorang mengajarkan kepadaku adzan. Mengajarkan kepadaku adzan. kalau wakana Umar ibn al-Khattab dan kemudian Berkata Umar bin Khattab, Qad ra'ahu qabla dhalik. Aku juga pernah melihat mimpi yang sama seperti itu. Dalam riwayat yang lebih detail, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu melihat orang membawa lonceng. Apakah kau jual lonceng ini? Dijawab, untuk apa? Aku ingin memanggil kaum muslimin untuk salat. Kata orang tadi, aku beritahukan padamu yang lebih bagus dari itu. Ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayal as-salah, hayal as-salah, hayal al-falah, hayal al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lewat lagi, orang-orang membawa trompet. Dipanggil, apakah kalian mau jual trompet itu? Untuk apa kamu beli trompet ini? Untuk memanggil adzan. Nah, untuk memanggil salat. Dijawab oleh orang-orang tadi, ada yang lebih bagus dari itu. Mau aku tunjukkan yang lebih bagus? Ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajarkan azan. Barakallahu fiikum. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka ternyata Umar pun pernah bermimpi dengan mimpi yang sama. Fakatamahu ishrina yauman. Hanya saja Umar bin Khattab menyembunyikannya, tidak menceritakannya sampai 20 hari. Qala thumma akhbara nabi Setelah itu menghabarkan kepada Nabi. Maka Nabi pun terheran-heran ma mana'aka an tukhbirana? Apa yang menghalangimu untuk memberitakannya kepada kami? Kata Umar bin Khattab, aku malu ya Rasulullah. Karena aku didahului dengan atau oleh Abdullah bin Zaid. Jadi ketika Abdullah bin Zaid, dia diam. Sampai sekian hari dia. Setelah itu beliau sampaikan bahwa aku juga pernah mimpi yang sama. Kenapa gak cerita? Aku malu. Karena sudah didahului oleh Abdullah bin Zaid. Fastahyaitu maka aku pun malu kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Bilal qum fanzur ma ya'muruka bihi. Nabi berkata memanggil Bilal, "Ya Bilal, bangunlah. Qum Fandur ma yamuruka bihi Abdullah bin Zaid. Maka lihatlah apa yang diucapkan, apa yang disuruh oleh Abdullah bin Zaid kamu kumandangkan. Faf'alhu, kamu lakukan. Qala fa'adzana Bilal. Maka Bilal pun azan dengan diimlakan oleh Abdullah ibn Zaid. Radiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Di dalam riwayat yang juga sahih, Rasulullah SAW menyatakan, Ya Abdullah bin Zaid, imlakan apa yang kamu dengar itu dalam mimpimu kepada Bilal. Ya Bilal, kumandangkanlah adzan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Zaid. Fa innahu arfa sautan minka. Ini yang saya maksud. Ada ziyadah kalimat yang sangat penting karena dia lebih keras suaranya daripada engkau. Berarti di sini ada dalil dianjurkan untuk mengeraskan suara adzan. Dianjurkan untuk mengeraskan suara adzan. Abdul ah, bisa yang mimpi. Seharusnya, selayaknya beliau yang azan. Bukan begitu. Karena beliau yang mimpi. Ya sudah kalau gitu kamu yang azan. Tapi Nabi menyatakan ya Bilal, Adhanlah. Wahai Abdullah bin Zaid, bacakan. Imla'kan apa yang kamu dengar kepada Bilal karena dia lebih keras suaranya daripada kamu. Itu satu riwayat. Tetapi riwayat ini disebutkan oleh orang-orang Ansar bahwa alasannya karena Abdullah bin Zaid sakit. Kita lihat kelanjutannya. Kala Abu Bishr, Fahadathani Abu Umair menyampaikan kepadaku Abu Umair annal ansara bahwa kaum ansar taz'um menganggap bahwa Abdullah bin Zaid laula annahu kana yawma idzin maridan kalau saja beliau tidak sakit la ja'alahu Rasulullah sallam muadzina niscaya dia pun akan menjadi muadzin kalau saja tidak sakit demikian wallahu taala a'lam bis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam sunan. Warawa Sa'id ibni Mansur fi Sunani. Diriwayatkan pula oleh Sa'id ibni Mansur dalam sunannya. Haddatsana Abu Awana an Mughirah an Amir Sya'bi. Menyampaikan kepada kami Abu Awana dari Mughirah dari Amir Sya'bi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtamma bi amri salah. Bahwasanya beliau sangat mementingkan urusan salat. Ihtimaman dan sangat-sangat mementingkan, sangat-sangat memikirkan. Tabayyana dzalika fi, terlihat pada beliau bahwa beliau sangat memikirkan urusan salat ini. Bagaimana memanggil manusia? Wa kana fi ma tamma bihi min amri salah di antara apa yang beliau pikirkan adalah bagaimana memanggil mereka. Tiba-tiba anda karena naqus. Ada yang menyebutkan lonceng. Bunyikan saja lonceng. Thumma qala huwa min fi'lin nasara. Itu dari perbuatan kaum Nasrani. Thumma arada an yab'atha rijalan. Kemudian. Beliau menginginkan untuk mengutus orang-orang berkeliling mengajak manusia, ayo salat, ayo salat. Fituruk di jalan-jalan, ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Apa jawaban Rasulullah SAW? Akrah, aku tidak suka. An ushghila rijalan, aku nggak suka menyibukkan sekian orang untuk keliling ke kampung-kampung memanggil salat. Dia tersibukkan dari urusan yang penting untuk mereka yaitu salat. Wa dzakara ru'yan. Ru'ya Abdullah ibn Zaid. Baru kemudian disampaikan mimpinya Abdullah ibn Zaid. Maka Nabi menyatakan itu mimpi yang hak. Itu mimpi yang hak. Riwayat berikutnya. Wa yashhad lihada ma akhrajahu fi sahihain. Dan juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Dari Abi Qilabah, dari Anas, qala lamma kasurun nas, ketika manusia sudah mulai banyak, dzakaru an yu'limu waqtas salah. Mereka menyebutkan ya Rasulullah perlu ada yang memberitakan masuknya waktu salat. Bisyai'in ya'rifuna. Dengan sesuatu yang bisa diketahui oleh semua orang. Fadakaru an yunawwira naran. Maka mereka berkata, nyalakan saja api. Di tempat yang tinggi, semua orang melihat api menyala, berarti waktu salat telah tiba. atau memukul lonceng hingga terdengar dari jarak yang jauh. Dan juga usulan buk. Buk itu nama lain dari trompet. Kemudian amara Bilal an yashfa'al adhan wa yutril iqamah. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk menggenapkan azan dan mewitirkan qomat dari mimpinya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Wa fi sahihain, dalil yang keempat. Dari Ibnu Jurayj, dari Nafi' dari Ibnu Umar Qala kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yastami'un fayatahayyanuna lis-salah. Dulu kaum muslimin ketika datang ke Madinah mereka berkumpul dan mereka berbicara tentang bagaimana memanggil manusia dan mengumumkan waktu salat. Walaysa yunadihim ahad. Tidak ada seorang yang bisa mengusulkan apa yang memberitahu mereka tentang masuknya waktu salat. Fatakallamu yauman fi dhalik. Maka suatu hari mereka pun berbicara tentang itu. Sebagian berkata, pakai saja lonceng. Seperti kaum Nasrani. Yang lain berkata, au qarnan, mitla qarnal Yahud. Atau dengan tanduk. Mereka memakai trompet dengan tanduk hewan. Ditiup bagian yang kecilnya akan bersuara di bagian yang besarnya dengan keras. Faqala Umar, maka Umar pun menjawab, "Awala tab'atsuna rajulan yunadi shalah?" Apakah tidak bisa satu orang memanggil manusia untuk salat? Faqala Rasulullah SAW, Ya Bilal, Qum fanadi bisalah. Wahai Bilal, bangun engkau. Berdirilah untuk memanggil orang salat. Karena Bilal keras suaranya. Sehingga dicari orang yang suaranya keras untuk azan. Jangan yang mendayu-dayu. Jangan yang berbisik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah yang membaca dengan suara yang keras kalimat-kalimat adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu panggilan salat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Asyahid yang menjadi pembahasan kita adalah Rasulullah SAW menyatakan itu kebiasaan Yahudi. Itu kebiasaan Nasrani. Itu kebiasaan Majusi. Alasan yang dipakai oleh Rasulullah untuk menolak cara-cara tadi adalah tasyabuh. Tidak mau tasyabuh, tidak mau menyerupai ahlul bid'ah, ahlul kufri, Yahudi, Nasrani, Majusi, tidak. Islam memiliki karakter tersendiri. Islam memiliki karakter yang khusus. Tidak ikut-ikutan, tidak tasyabuh. Ikhwan ibn wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa ma yata'allak bihadal hadith min syar'il adani ru'ya Abdullah ibn Zaid wa Umar. Dan apa yang berkait dengan hadis ini tentang pemanggilan orang untuk salat yaitu azan dari mimpinya Abdullah ibn Zaid dan dari mimpinya Umar bin Khattab wa amara Umar aidan bidalik dan ternyata Umar pun sudah berkata ya Rasulullah panggil saja seseorang yang suaranya keras memanggil manusia. Rasul Pertama kerasnya suara. Kemudian irtifa tingginya al -Bakar. Sehingga barakallahu fikum Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum ketika dua-duanya diperintahkan azan, khususnya azan subuh dan sebelum subuh. Azan ketika tahu dan azan ketika benar-benar masuk waktu fajar. Ida adzana Bilal fakul washrabu. Kalau Bilal azan, makanlah dan minumlah. Kalau azan Abdullah bin Maktum, fa'amsiku. Kalau sudah azan Abdullah bin Ummi Maktum, berhentilah makan dan minum. Barakallahu fiikum kam bainal adanaini berapa jarak antara azan ini dan azan itu seukuran naiknya Bilal dan turunnya Bilal dan naiknya Abdullah bin Umi Maktum fa innahu a'ma la yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta asbahta jaraknya antara naik dan turunnya menang Berarti barakallahu fikum di samping suara tempat yang tinggi. Kalau sekarang pakai pembesar suara, maka paling tidak membrannya taruh tempat tinggi di atas agar terdengar lebih jauh. muslimin rahimani wa Tidak perlu pakai lonceng, tidak perlu pakai terompet nggak perlu pakai keliling ke kampung-kampung dan ngetokin rumah-rumah satu-satu datang. Barakallahu fikum. Kata orang, ada yang luput satu. Para sahabat lupa. Nggak menyebutkan. Coba kalau disebutkan pasti boleh. Karena nggak sama dengan Yahudi, nggak sama dengan Nasrani, nggak sama dengan Majusi. Sayangnya tidak diomongkan waktu itu. Yang diomongkan trompet itu Yahudi. Yang diomongkan adalah yang disampaikan lonceng. Itu Nasrani atau api itu Majusi. Padahal ada satu lagi. Sayangnya nggak disebut. Ini ya azakumullah. Jangan menuduh para sahabat tidak mengerti. Jangan menuduh para sahabat tidak tahu. Saat itu ada pobel, ada. Ada duf, ada. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW menyatakan ramaikan pernikahan kalian dengan suara duf. Disuruh untuk meramaikan pernikahan dengan suara duf. Artinya duf itu boleh pada saat-saat tertentu. Tetapi nggak ada para sahabat yang mengatakan duf. Karena mereka tahu itu tidak pantas. Itu pada perayaan-perayaan. Perayaan Idul Adha, Idul Fitri, dan pada pernikahan saja. Selebihnya tidak dianjurkan, tidak disuruh kembali kepada kita. Qala allala hadza bi annahu min amri yahudi Alasannya bahwasanya trompet itu kebiasaan Yahudi. Wa allala hadza bi annahu min amri nasara dan beralasan dengan yang ini bahwa itu adalah kebiasaan Nasrani. Lianna dzikrul wasfi aqibal hukum karena disebutkannya gambaran setelah hukum, maka itu alasan. Disebutkan yang satu gambaran setelah menghukumi. Jangan. Terus ada gambaran karena itu kebiasaan Yahudi. Maka itu alasan. Yang dijuluki illah di dalam hukum fikih. Ayaqib al-hukum yadullu ala annahu illatun lahu. Maka alasan itu disebut illat. Wa hadha yaqtadi nahyuhu an kulli ma huwa min amril yahud. Maka kita dapatkan pelajaran. Berarti kita tidak boleh mengambil yang sama dengan Yahudi atau dengan Nasrani. Karena Nabi melarangnya dengan alasan itu sama dengan Yahudi. Menolaknya dengan alasan itu kebiasaan Nasrani. Sehingga ada faedah am, faedah umum, yaitu jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai Nasrani. Hada ma'anna karnal Yahudi yuqal. Ini bersama dengan itu bahwa trompetnya Yahudi dikatakan inna aslahu makhudun min Musa. Padahal trompetnya Yahudi diriwayatkan wallahu taala a'lam asalnya dari Nabi Musa alaihi salam. Walau kana yadrib bil buq fi ahdi Nabi Musa yang memerintahkan mereka untuk memanggil dengan trompet. Beda dengan lonceng. Adapun nakus, loncengnya Nasrani, maka mubtada'un tidak berasal dari Nabi mereka. Tidak berasal dari Nabi mereka. Idamatu syara'i'in nasara, karena kebanyakan perbuatan atau syariat-syariat kaum Nasrani rata-rata muhdad diadakan oleh para pendeta-pendeta mereka. Ahdatsaha ahbaruhum wa ruhbanuhum. Diada-adakan oleh pendeta-pendeta mereka dan tokoh-tokoh agama mereka sendiri. Kebanyakan syariat syariatnya Nasrani dibuat oleh pendetanya. Yahudi memakai trompet diriwayatkan katanya wallahu alam asal muasalnya dari Musa alaihissalam. Tapi Nabi pun tetap menyatakan jangan. Itu khusus untuk Yahudi. Itu khusus untuk Yahudi. وهذا يقتضي كراهية Naur min al aswati mutlaqan. dari sini berarti kita mendapatkan faedah konsekuensi dari larangan dan dibencinya suara-suara itu suara lonceng dan suara trompet mutlakan secara mutlak Fi ghairi salat. Apakah fi salat atau fi ghairi salat? Untuk manggil salat ataupun di luar salat. Perkara itu adalah perkara yang merupakan tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Lianau min amri Yahudi wan Nasara karena itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Fa inna Nasara yadribuna bin nawaqis karena kebiasaan Nasrani memukul lonceng-lonceng fi awqatin muta'addida di waktu-waktu yang berbeda-beda, ghair awqat ibadatihim, di waktu ibadah mereka dan di waktu yang bukan ibadah mereka, mereka memukul lonceng-lonceng. Wa inama syiarud dinil hanif. Adapun syiar agama ini khas Sifat khasnya agama ini adalah al-azan. Ada Al-mutadammin lil i'lani bidzikrillah. Yang terkandung di dalamnya selain pengumuman waktu salat juga ikrar tentang keesaan Allah. Ikrar dengan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Alladzi bihi taftah bi abwab sama Yang dengan kalimat tauhid terbuka pintu-pintu langit. Wadah Watahrubu syaitan Bukan hanya memanggil, tetapi syaitan lari terbidik-bidik. Ikhwan bin Allah disebutkan lari wa ma'adurat. durat. Setan itu lari sampai terkentut-kentut. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Tapi demikian barakallahu fikum keadaan syaitan. Berarti barakallahu fikum. Manfaatnya sangat banyak memanggil kaum muslimin untuk salat, pengumuman datangnya waktu salat, membuka pintu-pintu langit, mengikrarkan syahadat, mengumumkan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengusir syaitan-syaitan berlarian, wa tanzilu rahmah. Dan ditambah lagi turunnya rahmat. Wa qad tuliya katsirun min hadhil ummah min al-muluki wa ghairihim bi hadha syiar syiarul yahudi wan nasara. Tetapi masih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, umat ini atau umat manusia telah diberi musibah bencana. Khususnya para raja-rajanya, para penguasa-penguasanya yang mereka terkalahkan dengan syiar-syiar Yahudi dan syiar-syiar Nasrani. Hatta inna ra'ainahum fi hadzal khamis al-haqir al saghir Yabakhiruna al ويضربون له في lahu binawaqis Kita lihat hari ini mereka-mereka ini di hari Kamis mereka siap pekannya mereka membuat acara menyalakan dupa pewangi ruangan dengan asap-asap kemudian mereka memukul lonceng-lonceng hatta inna minal muluki man kana yadribu bil abwaq bahkan ada para raja-raja sebagian mereka mengaku muslimin tetapi untuk waktu makan terompet, untuk waktu upacara terompet, untuk kematian terompet, haji kok bisa padahal mereka muslimin kita nggak bicara kalau mereka itu nasrani kita nggak bicara kalau mereka itu Yahudi. Tetapi sebagian mereka mengaku muslimin. Tapi subhanallah telah masuk kebiasaan-kebiasaan Yahudi kepada mereka. Dan mereka menyalahkan juga memasang abwaq. Saya khawatir dikira ini dari saya. Maka saya katakan kalimat per kalimat terjemahan ucapan Syekhul Islam. Wa yatribu bil abwaqi dan mereka memasang trompet-trompet itu wajabbabat fi awqati salawatil khams mereka memasang trompet-trompet tadi mereka memasang lonceng-loncengnya tadi di waktu-waktu salat yang lima pernah dengan buka puasa nunggu suara Hah? di beberapa daerah jadi kalau ada waktu buka puasa kamu nggak lihat jam nggak dengar azan tapi mendengar suara apa namanya sirine Oh, gitu. Waktu buka puasa. Aji. Kenapa gue bisa bergeser? Padahal hadisnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak hadis. Riwayatnya bukan hanya dalam sunan, tapi dalam sunan wal masani dan juga dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Yang harusnya seluruh kaum muslimin, seluruh dunia tahu hadis ini. Mengapa tiba-tiba terkalahkan? Wahyu nafsu ma Rasulullah. Padahal itu yang tidak disukai oleh Rasulullah Ditambah lagi. Di waktu yang harusnya sepi. Di waktu yang harusnya tidak boleh berbicara. Yaitu mengantarkan jenazah. Justru dipasang sirine juga. Suara juga. Wa minhum man kana yadrib biha tarafain nahar. Demikian pula sebagian negeri-negeri muslimin membunyikan suara trompet tadi di pagi dan sore hari. Pagi ada suara trompet, sore ada suara trompet. Tasyabuhan minhu. Karena menyerupai, sengaja meniru Yahudi. Kama za'ama bizil qarnain. Sebagaimana mereka anggap bahwa ini adalah kebiasaannya Dzulqarnain. Dzulqarnain pemilik dua tanduk. Karena baju besinya atau apa namanya helmnya itu memiliki tanda Kata mereka juga mereka memanggil mengumumkan juga dengan korn bukan dengan trompet dengan tanduk juga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa kalama duna dalika ila mulukil atraf. Dan masing-masingnya mereka serahkan kepada para raja-raja di penghujung dunia. Masing-masing memiliki usul, memiliki ide sendiri-sendiri. Wa hadhil musyabaha lil yahud wan nasara wal a'ajim min ar-rumi wal fursi lama ghalabat mulukal syarqi ay wa amthaliha mimma khalaqu bihi hadyal muslimin. Penyerupaan ini terhadap Yahudi, terhadap Nasrani, terhadap orang-orang Ajam, terhadap orang Romawi, penyerupaan terhadap kaum Persia itu ketika sudah mulai kalah raja-raja timur oleh penguasa-penguasa barat. Ketika mereka sudah kalah kemudian mereka ngikut kebiasaan khalafu bihi hajjal muslimin. Mereka justru menyelisihi kebiasaan kaum muslimin.